Komentarnya Pak Ali? Ya sebenarnya Pak SBY itu udah tahu Pak Banyak orang yang gak kredibel Masalahnya dia terikat oleh proyek dagang sapinya itu loh Jadi mau gak mau ya begitu Sebenarnya kalau dari dulu mah udah tahu dia harus ganti Dia harus cari orang yang kredibel Harus cari orang yang memang kompeten Ya tapi udah terikat sama proyek dagang sapi ya susah Pak Itulah Indonesia Pak Terima kasih Terima kasih Pak Ali Silahkan Pak Andre menurut saya kalau siapapun yang menjadi menteri, kalau saja hukum ini ditegakkan, ya pasti negaranya akan maju. Justru di sini kelemahannya hukum kita nggak berjalan macet, nggak ditegakkan korupsi yang katanya harus diberantas, muncul lagi, muncul lagi, itu aja. Ini resapel berapa kali juga tetap aja. Kalau bapak presiden kita ini nggak bisa menegakkan penegakan hukum yang benar. Itu aja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Andre. Pak Akiam, selamat sore. Sore Mbak. Silakan. Itu SBY bukan bukan Soekarno Mbak. Mana berani kita silakan punya berani punya ketegasan. Dan terima kasih. Pak David, selamat sore. Sore. Silakan. Ya, menurut saya sih kalau kita cari pemimpin masjid harus benar-benar yang bersih. Kalau masih ada artinya disandera dengan mungkin juga dosa masa lalunya, mana mungkin dia bisa tegas. Karena begitu dia mau tegas, ternyata ada embel-embel di belakang, eh dosa kamu sebagaimana. Dia ukit ungkit masa、uh, ah, dosanya, akhirnya dia nggak bisa tegas. Nah saya yakin Pak SBY juga nggak mungkin bisa melakukan seperti itu. Karena apa? Dia tersandera itu aja, terima kasih. Aji, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Silakan. Kalau menurut saya, eh, memang untuk idealnya itu para menteri itu harus dari Tapi karena kita presidensial, yang biasanya itu dari titipan partai, itu sangat sulit Pak Presiden itu untuk memutuskan mana uh, di dipilih ada di resapel Pak. Jadi kalau Pak harus tegas Pak, kan jadi Pak yang pertama tadi harus seperti masukan wajar sekali lah. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Selamat malam Pak Prabu. Selamat malam. Baik, silakan Pak opini Anda. Iya, menurut saya Pak SBY mestinya mereshuffle. Ini kesempatan terakhir beliau untuk memperbaiki namanya. Jadi jangan takut, toh tidak mungkin lari, eh, tidak mungkin eh, ikut putaran ketiga, maksimum cuma dua kali. He has nothing to lose sapu bersih yang jelek, ganti yang baru demi kebaikan diri sendiri dan negara kita. Terima kasih. Selamat malam Pak Rudi. Ya, selamat malam Bu. Silakan Bapak. Ya, kalau zamannya Soekarno mungkin rakyat dan juga para <clears throat> petinggi-petingginya itu masih eh, memiliki pemikiran yang positif ya. Saya nggak membandingkan bahwa dengan sekarang itu jadi nggak positif. Tapi politik itu agak sulit kalau untuk saat ini untuk eh, kalau nggak bergabung itu pasti nanti nggak nggak akan didukung jadi makanya agak sulit mungkin Pak B itu untuk milih rekan-rekan tanpa ada take and give-nya jadi maka dari itu itu kesulitan seorang presiden kalau partai-partai itu berperan di situ. Hmm. tapi tetap harus tegas Pak SBY mesti tegas kalau memang untuk negara untuk maju karena untuk rakyat bukan untuk partai terima kasih selamat malam Pak Lutfi malam silakan Pak Iya Mbak, kita benar-benar sekali ini mengharapkan untuk sekali ini terakhir ya. Pak SBY benar-benar bisa tegas membentuk jakan kabinet. Jadi tanpa lagi memperdulikan koalisi ini begitu yang bukan orang aslinya dan juga dipengaruhi oleh partainya. Benar-benar harus meniru seperti Bung Karno carilah orang-orang yang benar ahli di bidangnya dan tidak usah takut rakyat pasti akan bela kalau Mbak Wiye benar-benar kan mendengar suara rakyat terima kasih terima kasih kembali Pak Lutfi Pak Rio selamat malam Halo, Mbak ya silakan Pak Rio komentar mengenai kabinet karena saya pikir tinggal tiga tahun ya iya Pak Rio mohon volume radio dikecilkan sedikit Pak saya nggak mau komentar banyak mengenai eh, reshuffle kabinet karena pemerintahan sekarang kan tinggal tiga tahun ya Pak Mbak ya. -huh. Mm-hmm. Paling kabinet yang baru pun hanya kabinet bersih-bersih. Membersihkan yang lama yang udah jelas-jelas kita semua tahu. Saya hanya mau menyampaikan kapan presiden kita itu tipenya kayak Alisa bikin ya. Tegas, dekat dengan rakyat, dan tidak banyak jaim. Terima kasih.